Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah, sahabat KSNS, kita berjumpa lagi dalam program kebanggaan kita yang sangat kita sukai, yang insya Allah menambah manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kecerdasan, spiritual, para nabi dan sahabat yang kali ini kita sedang membahas tentang Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warta. Ya, ya tenang. Calon, calon surga. <laughs> Amin. Hampir lupa ya. Ibu-ibu, calon, calon. Jawab dong bu. Apa? Bidadari, bidadari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kita lanjutkan. Tadi saya sudah sampai pada seorang wanita yang pernah mendapat ujian berat ketika masuk dari masuk ke dalam agama Islam di antara penyebab ujiannya adalah Umar Ibn khattab Siapa nama wanita itu? Zanira. Zanira ini ketika ketahuan masuk Islam, dihukum oleh Sayyidina Umar. Ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, di saat beliau belum Islam. Dihukum habis-habisan sampai kedua matanya buta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Sayyidina Umar diizinkan untuk berjumpa pada saat Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, pembukaan negeri Mekah, ketika itu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sudah menjadi sahabat Nabi, sudah muslim. Ketika itu, Fadhahaba Umar liyazuraha fawajadaha amya. Pada saat itu Umar mendatangi rumahnya Zanirah dalam keadaan Zanirah sudah buta kedua matanya. Faqabbal ra'saha wa وطلب wa السماء minha sama lima laqat minhu min qaswatin Pada saat itu Umar datang dan Umar meminta maaf kepada Zanirah terhadap kezaliman yang pernah diberikan kepadanya dan Zanirah pun memaafkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengar doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amru ibn Hisham. Ya Allah, muliakan agamamu Islam, masuk Islamnya salah satu dari dua Umar Apakah Umar bin Khattab ataukah Amru bin Hisham? Itulah doa dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sahabat, kita terus semangat mendengarkan kisah tentang Islamnya Sayyiduna Umar ibn khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Waqafa Umar yawman bainal asnam في مكة وراح ويطوح بسيفه بالفضاء ويصيح أين محمد أين محمد فأقتله بسيفي هذا Wah, ini kayaknya kayak lebih bagusnya anak kalau ada pedang anak ambil contoh <laughs> begini. Ya, begini kita apaan kayak megangin tangan ya. Jadi Sayyidina Umar pada saat itu dia sudah nggak kuat melihat dakwah yang tersebar. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam, ternyata banyak orang-orang penduduk Mekah, terutama para budak, orang-orang miskin, dan juga sebagian daripada orang-orang Quraisy yang menyatakan keislamannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Umar mengangkat pedangnya di hadapan sesembahan-sesembahannya. Mana itu? yang namanya Muhammad. Fa'aqtulu bisayfi hadha. Saya mau bunuh dia dengan pedangku ini. Uridu an aqtul. Saya mau bunuh Muhammad. Nah, ini kisahnya. Sangat menarik. Waqtaraba minhu syekhun min suyukhi Quraisy. Wa qala lahu. Ataqtulu Muhammadan. Wahuwa min Bani Hashim. Hei Umar. Apakah kamu berani membunuh Muhammad? Sedangkan Muhammad itu dari Bani Hashim. Yang berbicara ini adalah salah satu orang tua di bangsa Quraisy. Hai Umar. Hai Umar. Apakah kamu berani membunuh Muhammad? Sementara Muhammad dari Bani Hashim. Apa jawaban? Wahaja Umar wasaha. Umar berkata kepadanya, ajal, ajal. Wah, Umar <laughs> ngomong, ngomong keras gitu. Ajal, ajal. Hah? أقتله ولا أبالي وهذه الأسنام wahadihil asnam begini nih. Nih, ya salam. Kan ini ini berhala semua nih. Ini ceritanya berhala semua begini. Wahadihil asnam begitu. Ya salah. Baru sekali ini ada episode muter. <laughs> Selamat baru ya. Wahadihil asnam alihatuna tubarik li wa Saya bakalan bunuh Kenapa? Karena saya punya Tuhan Tuhan yang banyak ini. Pasti Tuhan Tuhan kami ini akan memberikan berkah kepadaku dan akan menjagaku dari bangsa Quraisy, terutama dari Bani Hashim yang ingin membalas perbuatanku terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Waqtaraba minhu syaihun akhar. Datang lagi syaih yang selanjutnya. Ini kan Pedang udah dibawa nih. Cereng, cereng, cereng itu pedang saking saking apa? panjangnya ke ini ke apa? kena batu gitu, nguarin percikan-percikan api. Gak ada yang berani sama Umar. Umar bin Khattab kalau sudah ngayunin pedangnya begini nih, sat, des. Orang kebelah dua. Gak main-main, bener. Ini riwayat. Umar bin Khattab kalau sudah mainkan pedangnya, orang kebelah dua. Kalau kita kan aja blek begitu. Dia Orang kebelah dua. Terak. Badannya di mana? Iya enggak? Orang Rasulullah dalam riwayat yang sahih Imam Muslim. Apabila Umar jalan di satu jalan. Maka setan memilih jalan yang lain. Khaufan min Umar. Takut dari Umar bin Khattab. Kalau kita kan kagak. Kata setan kemana dia itu anak tuh lewat mana dia? <laughs> Kita malah dicariin. Ya enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya ya Umar, Katanya nih, ada lagi orang tua yang lain nasihatin dia supaya jangan bunuh Nabi Muhammad. La tuzhir kuwatak wa batasak ala du'afa'il muslimin. Kamu jangan menampakkan kekuatanmu terhadap orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Wa awla laka anturina kuwatak wa nufudak Iza'a ukhtik Fatimah wa zawjiha Sa'id. Lebih baik kau utarakan kekuatanmu depan adikmu Fatimah dan iparmu yang bernama Said. Kenapa? Ada apa dengan keduanya? Fatimah dan Said jangan kemana-mana, tetap di KSNS.